Amin ya rabbal alamin. Pemirsa senang rasanya bisa jumpa lagi di hari Selasa pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda semua sehat dan kita kembali ketemu dalam acara uh, Hikmah Pagi TVRI segmen dakwah agama Islam Acara ini terselenggara berkat kerjasama Departemen Agama Republik Indonesia, Ditjen eh, dengan masyarakat Islam dan televisi Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan Anda semua sehat, aktivitas Anda juga bisa dijalankan dengan baik. Tetapi jangan lupa di sela-sela kesibukan Anda hari ini dan selanjutnya selalu ingat kepada Allah dengan berzikir dan lain sebagainya. Selamat dan salam tercurahkan karibah Nabi pilihan Nabi Yuna Muhammad SAW alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat juga Insya Allah kita umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau. Nah, pemirsa di segmen dakwah agama Islam hari ini kita akan membahas tentang mempersiapkan generasi penerus bangsa Dimana pada Selasa yang lalu lalu kita sudah membahas tentang masalah uh, bagaimana kisah-kisah uh, para rasul, para sahabat, juga keturunan para nabi yang pada masa mudanya memiliki banyak sekali perjuangan dan permasalahan yang pada akhirnya muaranya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan juga menjadi pemuda-pemuda yang tangguh. Nah, hari ini kita akan membicara tentang masalah mempersiapkan generasi penerus bangsa bagaimana caranya e, para orang tua ataupun lingkungan sekitar dan para pendidik ini memiliki tanggung jawab untuk bisa membina anak-anaknya ke depan menjadi para pemimpin, pemimpin bangsa. Karena seringkali kita mendengar sebuah kalimat yang mengatakan bahwa di tangan para pemuda lah masa depan bangsa. Bersama kami hadir narasumber Bapak e, Nandi Naksabandi SHMH, beliau adalah Kepala Subdit Hari Besar Islam Departemen Agama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> Ya. Dan juga ada Bapak Haji Gudwil Zubair. Beliau adalah Sekjen Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Assalamualaikum Pak Gudwil. Waalaikumsalam Ya, Pak Gudwil selalu insya Allah nih. <laughs> Namanya ya. Namanya insya Allah. Insya Allah Zubair gitu maksudnya Pak <laughs> dalam bahasa Arab. Baik, eh, pemirsa Anda juga bisa bergabung sama kami di 5743476 dan 021-574-3478. Dan yang luar biasanya hari ini kita dihadiri oleh para-para penerus bangsa dari Fakultas Dakwah UIN Jakarta. Assalamualaikum. Wah, tapi lemes ya. Apa kabar semuanya? <laughs> Alhamdulillah. Hari ini lebih pagi bangunnya ya. Dan setelah pulang dari sini langsung ke kampus kuliah. <laughs> Baik, nanti juga ada kesempatan rekan-rekan untuk bisa bertanya dengan narasumber kita dan juga nanti suasana pagi kita akan dihibur dengan lantunan syair hmm. dari grup seniman jalanan. Assalamualaikum. Kabar sehat ya. Alhamdulillah juga nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Hanif. Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat juga ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik kita langsung membahas tentang Mempersiapkan generasi penerus bangsa mungkin flashback uh, kemarin waktu Pak Dirjen di Selasa yang lalu telah menyampaikan semangat atau spirit dari para eh, nabi-nabi uh, pada masa mudanya kemudian keturun-keturun nabi ternyata memang tidak semua uh, keluarganya nabi itu adalah baik ada pengikut Nabi Nuh, putranya Kanan begitu sebagai seorang yang pembangkang, kemudian kisah putra putranya Nabi Adam yang membunuh dan ini merupakan satu kisah yang sangat menarik bahwa saat ini pun hingga saat ini banyak golongan pemuda ada yang baik, ada yang buruk. Tinggal bagaimana para pemuda-pemuda yang mungkin belum punya semangat kebaikan ini mengikuti jejak yang baik. Nah, mungkin kita ke Pak uh, Nandi terlebih dahulu. Pak Nandi, ya. mempersiapkan generasi penerus bangsa ini sebetulnya tanggung jawab siapa, Pak? Uh, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini tentu didasari dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9 hmm. wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khauf alaihim fayataqullaha wa yaqulu qawlan sadida hendaklah mereka atau orang-orang itu merasa khawatir kalau meninggalkan keturunan di belakang mereka itu adalah keturunan yang lemah Lemah dalam arti lemah akidah, mm. lemah ilmu pengetahuan dan lemah keterampilan. Yeah. Nah untuk itu kata Allah bertakwalah kamu kepada Allah wa yakulu kaulan sadida terjemahan bebasnya didik mereka itu secara benar nah hmm. itu jadi mm. kita perlu mendidik mereka generasi itu secara benar -mm. juga hal ini diilhami dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18 Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsum ma qaddamat ligad Hmm. taqullah innallaha khabirum lima ta'amalun Iya. Saya ingin mengunderstatement, menggarisbawahi kata-kata wa tandur nafsum ma qaddamat ligad Hmm. Hendaklah setiap orang melihat apa yang telah ia perbuat untuk masa depan. Nah, pada umumnya para mupasir itu mengartikan masa depan hmm. itu hanya akhirat ya. saja. Ya. Padahal masa depan itu ya bisa masa depan di dunia ini juga bisa masa depan Baik. di akhirat. Baik Pak Nani mohon maaf kita harus jeda dulu Pak Gudul ya, karena ya. sudah tiba waktu subuh. Nah pemirsa kami ingatkan kepada Anda sudah tibanya waktu subuh khusus bagi Anda yang berada di wilayah, wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya dan kami akan kembali selepas berikut ini juga kami akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Sampai Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah kembali dalam acara Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam Eh, kerjasama TVRI dengan Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Bersama kami sudah hadir narasumber Bapak Nandi Naksabandi SHMH. Beliau adalah Kepala Subdit Hari Besar Islam dan juga Bapak e, Goodwill Zuber. Beliau adalah Sekjen PP Muhammadiyah dan juga Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia. Dan kita membahas tentang masalah mempersiapkan generasi penerus bangsa di 5743476 bagi Anda yang ingin bertanya dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Kita ke Pak Goodwill tadi sudah sempat ke Pak Nandi bahwa rujukannya adalah surah An-Nisa ayat ya. eh, 9 ya. Uh, jangan sampai kita meninggalkan uh, para penerus bangsa yang lemah, lemah akidah, ilmu pengetahuan ataupun keterampilan. Nah, Pak Goodwill, ini dalam Al-Quran sudah dijelaskan seperti ini Berarti kita sudah harus bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa mempersiapkan para kaum muda kita Cuma bagaimana sebetulnya kriteria, yang disebutkan sebagai generasi penerus bangsa ini Kan mungkin Al-Quran juga membicarakannya ya Terima kasih <clears throat> Bismillah saya tadi malam membuka Al-Quran hmm. Saya bolak-balik dari awal sampai akhir Bolak-balik dibaca maksudnya Iya baca <laughs> Bukan hanya sekedar bolak-balik bolak iya. Baca, saya analisa ya hmm. Ternyata di dalam Al-Quran itu saya menemukan ada empat kriteria, empat tipe generasi hmm. ke depan itu yeah. nah, Pertama saya temukan dalam surat Al-Furqan ayat 74 hmm. Disebut generasi pertama ini Quratun Ayun namanya yeah. nah, Kuratun Ayun ini anak yang selalu mengabdi pada Allah, generasi yang selalu ingat pada Allah, berbuat baik sama orang tua dan juga eh, peduli kepada masyarakat, bangsa dan negara hmm. dengan agamanya. Itu yang pertama kalau secara lebih luas diterjemahkan itu kan. Hmm. Nah, yang kedua saya temukan dalam surat Al-Anfal ayat 28. Hmm. Itu disebut dengan quratun fitnah tulakum. Ya fitnah, cobaan, ujian. Kalau ayat lengkapnya berbunyi wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah hmm. wa annallahu indahu ajrun azim. Ketahuilah anak-anakmu, harta bendamu itu merupakan fitnah, ujian, cobaan. Hmm. Ini mungkin punya generasi kita sekian banyak umpamanya. Seorang bapak punya anak empat orang umpamanya. Hmm. Satu kerjanya penodong, yang kedua pencuri, hmm. yang ketiga korupsi, yang keempat mungkin narkoba, narkotik hmm. atau bikin huru hara di bumi ini. Hmm. Nah, itu generasi fitnah itu ke hmm. depan hmm. gitu. Nah, yang ketiga saya temukan dalam surat uh, Al-Kahfi. Hmm. Itu disebut Al dalam kata-kata Qurratun Sinatul Hayah. Hmm. ini generasi perhiasan dunia punya punya generasi kita sekian banyak ya mungkin dia sudah mempunyai ilmu pengetahuan kalau di bidang uh, detail ya sudah hmm. doktor profesor insinyur senyap hukum atau dokter Andes di bidang harta benda mungkin dia sudah punya harta banyak ya. sudah punya rumah mewah mobil fasilitas lengkap kalau jabatan mungkin sudah pemegang esalon berkomputen di Segani. Hmm. Orang sekarang sebut dengan kata-kata grup elit minority. Oh. Nah, ya, hmm. Tuh, Tapi kita lupa menanamkan agama, hmm. moral, akhlak untuk perbaikan bangsa dan negaranya. Hmm. Jadi ini ini dia ya, orang-orang yang tidak berakhlak, orang yang tidak punya apa nah, dasar-dasar agama dalam jiwanya itu hanya sekedar ilmu yang dia peroleh ada dalam dadanya itu hanya untuk perhiasan saja cuma. Hmm. Nah, hmm. Yang keempat saya temukan dalam surat Tawabun itu hmm. ayat 28 kalau saya tidak salah. Itu bunyinya qurratun aduul lakum. Hmm. Itu generasi yang musuh. Ya, bagi orang tuanya, bagi bangsanya, bagi agamanya ke depan. Nah, itu banyak sekali kita lihat tuh generasi-generasi itu yang muncul sekarang. Hmm. Nah, jadi dari empat Al-Qur'an itu bicara itu mungkin uh, kita lebih condong ya dalam waktu akhirnya. pendek mungkin nanti kita bicara yang kuratul ayun barangkali. Hmm. Kalau kita bicara masalah kuratul fitnatul lakum, kuratul zinatul hayah yang biasanya itu, kuratul adu lakum itu, itu kan problem bangsa dan negara kita, hmm. kita ke depan itu. Oke. Okay. Baik, berarti dari uh, empat surat yang sudah ya, Bapak ya. baca hari kan ya, masing-masing surah Al-Furqan, Al-Anfal, Al-Kahfi atau Qobun, ya secara global dalam Al-Quran. Ya hanya satu generasi yang memang diharapkan betul-betul menjadi penerus yang yeah. sesungguhnya Kuroto Ayun yeah. bahkan tiga diantaranya ini semuanya adalah harus kerja keras. yeah, yeah. Sama artian ada Pak Nandi. Ya, iya. <laughs> generasi yang sebagai cobaan, yeah. generasi hanya memandang bahwa segala sesuatunya adalah perhiasan tanpa ingat kepada Allah kemudian bahkan yang nauzubillah adalah generasi sebagai musuh dari bangsa dan yeah. juga orang tua agama dan lain sebagainya ini kan berarti yang satu baik yang hmm. tiga tidak hmm. baik yang satu harus berhadapan dengan yang tiga. Ya, ya. Ini mungkin Pak Nandi bisa menjelaskan juga atau mungkin bisa uh, melanjutkan dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Goodwill. Kita harus bagaimana menghadapi semua ini gitu? Ya, untuk mempersiapkan kurotayun itu, kita menyadari bahwa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang besar. -hmm. Artinya ya menurut catatan yang ada di Badan Kependudukan PBB bahwa Indonesia itu nomor empat. Terbanyak eh, penduduknya di dunia mm -hmm. setelah Cina, India, Amerika, kemudian Indonesia. Nah ini baru tahun 2009. Iya. Yeah. diperkirakan ya nanti tahun 2020 mm -hmm. penduduk Indonesia itu akan mencapai eh, sekitar 250 atau 260 juta. Mm -hmm. Sekarang 230 juta. Yeah. Nah, di mana kita menyadari sekarang sumber daya manusia semakin kompetitif. Hmm. Jadi untuk ya. mendapatkan lapangan pekerjaan itu sangat sulit ya. Untuk jadi jaksa, untuk jadi hakim itu sarjana hukum IP-nya harus tiga. Hmm. IP itu indeks prestasi bukan ilmu pendekatan. Hmm. Ya. <laughs> Ya, ya, Kemudian untuk <laughs> ya, menjadi penghulu saja penghulu itu harus dari fakultas syariah, IP-nya eh? juga harus tiga. Uh. Jadi baru seleksi administratif saja, kalau misalnya IP-nya di bawah tiga itu sudah tidak masuk. Hmm. Nah ini lapangan pekerjaan semakin sulit. Ya karena lebih melihat kepada kualitas yang ya, ada. Gitu kan? Kemudian tanah-tanah pertanian yang sifatnya produktif semakin hmm. hari akan semakin berkurang, ya. karena dipakai rumah. Hmm. Sekarang di Jabotabek itu perumahan sudah sampai ke Kerawang. Hmm. Ada Kerawang Permai, Kerawang Indah, ya sudah sampai dulu Depok, Bekasi, hmm. dulu sawah, sekarang rumah. Ya. Dari sawah itu menghasilkan padi dan gabah. Hmm. Sedangkan dari rumah menghasilkan bocah Anak ya, Anak-anak <laughs> Bisa aja nah, gitu. <laughs> Jadi pengantarnya begitu ya, terus <laughs> Kemudian di samping itu Ya penduduk semakin banyak hmm. ya, Pekerjaan semakin sulit Nah tentu di sini harus menciptakan uh, Generasi yang yang apa kurotayun itu dalam tadi akidahnya kuat hmm. jadi tahan banting hmm. optimis hmm. ya ya tidak cepat kalah ya, ya. tidak mudah menyerah ya, gitu. sabar gitu. tapi juga tidak putus asa di samping ini akidah hmm. ilmu nah ini hand tangan. Hmm. Jadi kalau bisa seperti di Cina ada home home industri. Hmm. Jadi karena nanti macet itu untuk kawasan Jabodetabek tahun 2020 itu hmm. Pak Goodwill bukan hanya di, di jalan protokol, hmm. tapi sudah di depan rumah kita. Hmm. Begitu keluar rumah langsung macet. Iya. Ya, karena pertambahan roda empat hmm. per tahun itu 450 ribu. Uh, hafal benar data statistiknya nih, <laughs> ya. Kemudian pertambahan roda dua <laughs> empat juta. Ya tiga koma juta per produk dalam negeri, ya sisanya impor. Hmm. Hmm. Ya. Nah, itu jadi jalan tidak nambah, kendaraan bertambah. Hmm. hmm. Nanti mungkin dari Bekasi ke Jakarta itu bisa enam jam bagaimana ya. Hmm, karena jam. saking macetnya. Saking macetnya hmm. ya. Nah, kalau saking macet itu jemputnya juga bukan macet, hmm. tapi mak. Nah, kalau macet itu masih jalan, tapi kalau mak, nah, <laughs> udah nggak jalan sama sekali. Ya. Nah, untuk itulah kita mau bersama generasi hmm. ininya kuat, ininya kuat, ya. Kreatif juga. Nah, uh, Jadi untuk belajar di sini, hmm. ya, untuk belajar akidah, ya, uh, harus kuat. Ini juga nih. Jadi nanti tanpa bermacet-macet, tanpa harus ke Jakarta, tapi di rumah bagaimana sudah bisa menghasilkan uang. Hmm, ya, ya, ya, betul. Jadi ada nah, ada pemikiran yang betul-betul jauh. Nah, kita ke Pak Gudil lagi, Pak Gudil. Uh, eh, tadi di sedikit dari Pak Nandi tentang bagaimana mempersiapkan Qurratu Ayun. Dari ya. Pak Gudil sendiri bagaimana? Jadi saya sejalan dengan itu, hmm. cuma bahasanya yang saya robah sedikit. Ya. Kalau dari otak dan ini ya, hmm. dada agama. Kalau saya itu otaknya berpikir, hmm. hatinya berzikir, tangannya terampil. Nah, nah ini dia. Ansat ya. ya gitu. Otak berpikir, hati berzikir, tangan terampil. terampil. Dan itu sejalan. Hmm. Jangan otak saja berpikir lupa berzikir. Hmm. Itu banyak para intelektual kita, cendekiawan muda kita ya, hmm. para ilmuwan muda kita karena otak aja berpikir, lupa berzikir, jadi sekuler, ya. jadi plural, hmm. jadi liberal, liberal gitu ya. Hmm. Ada juga banyak juga menyeleweng penyimpangan dari agama-agama hmm. gitu kan sama terutama agama Islam gitu kan hmm, hmm, ini otak saja pikir ya. ya kita kan disuruh lampu Quran banyak itu afala taqilun afala tatadakarun ya. albab macam-macam ya. silakan berpikir beriktibar gitu kan okay. nah, yang kedua jangan lupa berzikir itu nah, ini yang tadi yang kita itu ya. ini di sini dada itu ya nah, kemudian tangan terampil nah ini nah, itu dengan ilmu pengetahuan ya kan? yeah. bisa tangan terampil berbuat banyak itu mm -hmm. ya kalau dengan ilmu pengetahuan gitu kan Baik. nah tapi saya sedikit mm. jangan tangannya aja terampil lupa berzikir itu berbahaya <laughs> nah kalau seorang umpamanya diberi amanah ya. pada dia mm -hmm. pengurus masjid aja umpamanya mm dia jadi pengurus itu kan ada kita jalankan celengan apa itu iya, di masjid itu kotak, kotak nah, kalau tangannya jangan terampil lupa berzikir nanti celeng itu bisa ke rumahnya itu <laughs> betul <laughs> jadi saya jalan gitu. Ingat nah, Allah gitu Iya, jadi seimbang semuanya. Iya. Baik, sudah ada pemirsa yang gabung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya hafal nih Pak Yori dari Tebet. Pak Haji Yori Tebet ya. Iya, betul. Silakan Pak Haji. Masa uh, generasi untuk masa depan tuh mm -hmm. pasti akan tercapai. Mm -hmm. Apabila kita menghayati dan mengamalkan ideologi terutama yang nomor satu itu dengan menafsirkannya sebagai kecintaan kita kepada Allah dan hukum agama dan kepada Quran dan As-Sunnah. Itu aja itu pasti itu masa depan generasi yang akan datang itu pasti yang terbaik. Terima ya. kasih. Terima kasih Pak Yori menyoroti sila pertama dari Pancasila. Masukkan, ya, baik. Silakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa dari mana, Pak? Dengan Bapak Hatibi Tanggul Pak Serang, Baik, silakan Pak Hatibi. Selamat pagi Bapak Kiai dan selamat pagi untuk Iya, para hadirin di situ. Iya. Ya masalah ini Pak, untuk uh, membangun bangsa pertama-tama dari generasinya. Jadi generasi kita ini kita jangan sampai teledor sebagai seorang tua. Kata bapak mengatakan uh, orang tua nanduritan wong nom mau lakoni. Jadi wanita apa orang tua itu harus terampil gitu mengarahkan kepada anaknya kita berbuat jangan kita banyak istilahnya teori tapi harus prakteknya hmm. Gitu. nah pertama dari bapak penelpon pertama mengenai masalah ketuhan yang maha esa ini jelas sebagai pangkal bangsa yeah. Indonesia itu harus benar-benar percaya kepada satu ketuhanan yang maha esa itu ya baik Ya. Pertanyaannya Pak, Pak ya, Habibie. Pertanyaannya begini Pak, mm -hmm. bagaimana gitu untuk dari ketuhanan itu supaya mewujudkan perikemanusiaan, persatuan dan kerakyatan itu Pak sampai keadilan sosial. Mm -hmm. Nah ini yang memang <laughs> belum terwujud. Oke. Okay. Terima gitu. kasih, terima kasih ya, Pak TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rekan-rekan yang ada di studio silakan. Iya. Langsung Mas. Nah, di Sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hendy Rahman Abdurrahman, Fakultas Dakwah Komunikasi. Uh, langsung saja Pak ya bertanya tentang miniatur pendidikan moral berpacu kepada Rasulullah SAW yang saya mau tanyakan miniatur yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya seperti apa miniatur pendidikan itu supaya bisa berkepribadian yang sangat islami demi kemajuan bangsa Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja mungkin Pak. Ya, ya silakan ini, Pak Yuk. Ya, ada ini ya. Ini yang tugas Pak Andi nanti yang. Pak Yuri. Jadi menyatu <laughs> ini menarik ya. Eh, saya saya baca dalam sebuah buku ya. Judulnya Irsyadul Ibad ila Fisabi Rasid. Hmm. Itu bicara bagaimana menyatur yang pernah dicontohkan sebagai uswah Nabi itu pada umatnya. Kata Nabi, kalau ingin berhasil pembangunan bangsa negara, eh, bertahta di hati umat ya untuk kepentingan yang lebih luas itu ada dua sifat yang harus dia miliki hmm, yang harus ada dalam dirinya yang pertama tinggi budinya rendah hatinya hmm. hmm. Kalau Nabi menyebut kata kata tawadha arfallah wa mantaka takabbara Ya. Siapa yang tawadu, yang tinggi budi, rendah hati, Allah angkat derajatnya. Ya, Siapa ya. sombong angkuh, Allah akan menurunkan derajatnya. Jadi budi itu, akhlak itu, itu yang penting. Itu sebut Nabi lakat kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah itu. Salah satu itu budinya, akhlaknya. Ini kita lihat bangsa kita multi krisis ini hmm. kena akhlak ini. Hmm. Sampai-sampai seorang tokoh ngomong kata-katanya walaupun itu agak menyedihkan kata-katanya hampir sempurna rusaknya akhlak bangsa ini. Masya Allah. Nah, gitu. Oh, bukan ini kan harus ya. kita kembalikan kepada itu. Hmm. Budi akhlaknya, akhlak ini yang sudah ini. Nah, yang kedua Nabi mengatakan dengan kata-kata istilahnya cepat pemaaf lambat marahnya. Hmm. Jangan terbalik, cepat marah lambat pemaaf. <laughs> Apalagi kalau ada kata-kata tiada maaf bagimu. bagimu. <laughs> Atau ada seorang ibu marah sama anaknya, putih tulang saya dan kuburan tidak akan saya ma maafkan hmm, gitu kan. Sampai mati iya, pun. Ya, sampai begitu gitu kan. <laughs> Jadi itu jadi jadi mulai memulai dari pemimpin gitu kan. Hmm. Itu yang disebut konsolidasi itu kan. Hmm. Nah, semua elemen bangsa itu harus pemaaf, jangan pendendam. Ya, apalagi umpamanya ini mau pilpres kita juga kan. Hmm. Seorang negarawan itu, seorang pemimpin itu mulai dari yang lebih atas sampai kepada pemimpin yang bawah itu harus ada jiwa pemaaf itu. Ini kata-kata fa'fu wasfahu itu. Hmm. Nah, ini, ini ini kunci. Ya. Ini miniatur yang telah contohkan ya, Nabi. Dua itu. sifat yang menjadi ya. tonggak awal dari ya, kebaikan satu bangsa. Baik dari Pak Haji Yori Tebet ini menyoroti ketuhanan yang Maha Esa uh, dan juga Pak Hati melanjutkan bahwa sila pertama ini adalah harusnya diimplikasikan kepada sila yang berikutnya dan tidak hanya sekedar teori tapi bagaimana justru mempraktekannya untuk sekarang dan selanjutnya Pak sila. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan <clears throat> intinya adalah tauhid ya. Iya. Tauhid itu kan bersumber dari Al-Qur'an dan hmm. As-Sunnah. Nah, memang betul apabila kita ingin mempersiapkan generasi bangsa, generasi yang uh, maju untuk hmm. masa yang akan datang itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini hmm. saya, saya sangat setuju. Cuma masalahnya begini, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu bukan hanya sekedar dibaca. Ya. Bukan sekedar hanya dihafal, ya. sampai ada yang hafal 30 juz, hafal 20 juz. Hmm. Itu saya setuju-setuju saja. Tapi what next? Artinya bagaimana pelaksanaan, nah. bagaimana kelanjutannya? Sebab jadi jangan sampai ada al-Islam, ada al-Muslim. Hmm. Ya. Jadi kalau al-Islamnya ya lu wala yulalai, Islamnya tinggi, tapi oh, al-Muslimnya belum tentu. Kayak orang main layang-layang, layang-layang di atas, orangnya di bawah. Hmm. Tapi bagaimana supaya al-muslim dengan Islam ini menyatu seperti orang naik pesawat. Ya. Jadi pesawatnya di atas, orangnya juga di atas. Hmm, bareng-bareng hmm, ya. Inilah pengamalannya, pengamalannya. Jadi dulu tahun 1930 adik-adik ada seorang ulama namanya Muhammad Basuni Imran. Itu seorang mufti dari kerajaan Sambas. Hmm. Tahun 1930 sudah menyatakan kenapa orang Islam itu mundur karena telah meninggalkan pedomannya sendiri yaitu hmm. Al-Qur'an. Sedangkan orang di luar Islam maju, mereka telah meninggalkan pedomannya yang telah usang. Hmm. Kita sudah jauh dari Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an itu kita baca tapi nggak pernah dipraktekkan. Ya, ya seperti di Quran itu ada surat Al-Hadid. Artinya kan besi. Hmm. Jarang orang me, me, me, apa, membahas tentang surat Al-Hadid ini. Terus mempraktekkan dalam kehidupan. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun sadid wa manafi'ul linnas. Kami turunkan kepada besi. Besi itu punya kekuatan yang dahsyat dan banyak manfaatnya. Coba kembangkan oleh besi kata Allah. Hmm. Dari besi bisa jadi baja-baja yang terbang. Bisa jadi pesawat-pesawat tempur. Dari besi bisa jadi kapal induk. Hmm. Dari besi bisa jadi peri untuk menyeberangkan orang. Nah, umat Islam pada zaman dulu ini sudah mengembangkan besi. Hmm. Tahun 1035 kaum muslimin sudah bisa mengirim 240 ribu pasukan dari Afrika Utara ke Spanyol. Itu kan pakai kapal. Ya. Pada saat itu sudah maju. Nah, jadi memang dulu tuh sot dari tahun dari abad ke-7 itu ya hmm. sampai abad ke-13. Nah, abad ke-13 turun terus nah, sampai saat ini. Gak pernah kita membahas surat An-Nahl tentang obat. Iya. Gak obat. bahas kita surat az tentang bom, tentang hmm. nuklir di hmm. situ ya. Kita kan selalu hanya puasa, sholat, zakat, <laughs> haji, bulak balik itu saja. Aja. Ya. Padahal kata Abu Muslim Al-Asbahani Ustaz. Iya. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas puasa, sholat, zakat, dan haji itu hanya 5% hmm. dari Al-Quran. Adalah... Uh-huh. Kita kayaknya kalau sudah sholat, sudah puasa, sudah haji rasanya kita paling Islam. Padahal baru 5% mengamalkan dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Masya Allah, padahal lebih banyak mengenai masalah ilmu dan keterampilan ya nah, gitu. dan juga semangat-semangat para kaum majunya ya zaman dulu itu ya seperti rumah sakit kita yang pengetahuan. Ya, Obat-obatan dan sebagainya, al ilmu ukur, aljabar. Padahal sebetulnya sekarang kita tinggal melanjutkan ya. Tinggal melanjutkan pendahulu pendahulunya itu sudah sudah sudah ada. Oke, okay, baik ya. baik. Kita tidak dulu, kita simak dulu atau kita ikuti syair yang pertama dari grup Seniman Jalanan. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama Hikmah Pagi di segmen dakwah agama Islam dan kembali bersama narasumber kita Bapak Goodwill Zubair, Sekjen PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid Indonesia bersama juga Bapak Nandi Naksabandi SHMH, Kepala Subdit uh, Hari Besar Islam, Departemen yeah. Agama. Baik, kita kembali nanti ada pertanyaan lagi ya dari Flur ya. Eh, tadi tiga tonggak utama adalah otaknya berpikir, hatinya berzikir, tangan terampil. Nah, mungkin bisa lebih detail lagi tidak Pak Goodwill ini berkaitan dengan Jangan sampai kita salah dalam berpikir, jangan sampai kita juga salah memaknai zikir dan jangan sampai juga kita salah dalam memahami tangan terampil. Tadi tangan terampil di masjid misalnya, saking terampilnya kotak amal disisihkan di rumah <laughs> karena hatinya tidak berzikir. Iya. Silakan Pak. Ini Nabi dalam memaknai yang tiga itu berpikir, berzikir dan terampil itu Nabi me, apa merealitakan, merilkan ada lima sikap yang beliau jabarkan dengan yang tiga itu. Yang pertama itu ya dengan kata-kata beliau mampu menampakkan hatinya di hadapan umat yang dia pimpin. Hmm. Nah, itu dengan berpikir itu ya, dengan terangan terampil. Dia kita tahu dia dikenang oleh lawan, disegani oleh kawan Betul. gitu kan ha. itu. Mampu menempatkan hatinya dapat umat itu. Yang kedua, tidak mau dikultus pribadikan. Nah. Dipuja-puja, nah. dipuji-puji. Di... Kalaupun dipuja tidak besar lubang hidungnya. Tidak berlebihan. Nah, ya, ya, tidak berlebihan. Hmm. Nah, sekarang orang sedikit saja berbuat Hmm. macam-macam lah eh, statement-statement yang keluar kan. Hmm. Nah, yang ketiga itu sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Ah, ini yang tadi itu, hmm. yang tangan terampil itu, Pak. Hmm. Sungguh-sungguh. Hmm. Kita kan tahu kan kalau nabi itu beribadah khusyuk hmm. wa maumiru ilaliyamudullah mukhlisin liya'budullah hmm. Kalau dia pedagang itu sebagai al-amin dia, hmm. gilarnya gitu kan. Betul-betul ah, sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Nah, kemudian juga selanjutnya tidak harap balas kasihan orang lain. Ya. Ah, itu maka oh, kedua keluar ya, ya. Eh, tangan di atas lebih baik daripada, daripada tangan, tangan di bawah gitu kan. Hmm. Jadi sekarang kita lihat badannya besar rumah Islam itu kelemahannya sekarang dicerca, dicaci orang, dianukan-anukan itu kadang-kadang tidak -kadang cocok dengan eh, apa yang dia ada dalam dirinya itu Lebih potensi ya. gitu. dapat ini terus ini terus nah ini jangan ada lagi misalnya yang terakhir ini prinsip akidahnya itu yang tauhid yang sebut Pak itu kan kalau sudah bicara masalah akidah, ibadah, tauhid, hmm. keyakinan, tidak ada tawar-tawar. Ya. Tegas terhadap orang kafir lemah lembut sama Islam. Hmm. Yang kita ya. kata asyidda wal kufar ruhama bainahum. Itu ada hmm. batas-batas. Hmm. Kalau sudah menyangkut ibadah tidak ada kan ayat sudah katakan okay. lakum dinukum waliyadin. Nah ini ini ini yang rancu. Hmm. Orang menyamakannya semua. Hmm. Nah, ini yang yang tauhid yang akidah yang ya. seperti itu. Baik, hmm. sudah ada pemirsa lagi ya. mau gabung kita terima dulu. Assalamualaikum. Selamat. Iya, dengan Pak siapa dari mana Pak? Pak Hermawan. Di mana Pak Hermawan? Di Bandung. Di Bandung. Silakan Pak Hermawan. Iya, maaf saya terlambat nih. Iya. Saya eh, tadi mau tanya ke Pak Ustaz itu hmm. tadi ada empat macam surga ayun itu ya. Iya. Uh, yang saya belum tangkap itu yang tiganya. Hmm. Kalau yang satunya sudah oh, iya. ayunnya Lam, yang terlambatnya kelamaan. Yang antaranya tidak tahu kaki ya. <laughs> ya baik, Pak Hermawan. Terus ya. yang, yang kedua ada lagi pertanyaan. Uh -huh. Bagaimana untuk seorang dai ya, ke, apa solusinya nih ya? Hmm? Supaya betul-betul dia itu menjadi eh, apa harapan umat sih Pak ya. jadi menjadi teladan, menjadi figur gitu ya. hmm Itu bagaimana kira-kira solusi hmm menurut Al-Quran itu untuk ya. seorang dai Baik. Pak? <clears throat> Baik. Terima kasih hanya dua. Terima kasih, pertanyaan. terima kasih Pak Herman. Nanti insya Allah dijelaskan lagi tentang kriteria kurrotu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Wah, Haji Kadir. Ya baik. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Maha benar apa yang diucapkan para ulama dan kiai Itu harus saya percaya sebagai umat Islam Yang berdasarkan landasan Al-Quran Nah ini salah akhlak Pak Kiai yang saya tanyakan hmm? Kalau kita memimpin rumah tangga Yang baik untuk menjadi bermoral itu Apakah seorang ibu yang aktif berperan Atau orang seorang bapak Ya, nah, baik. Ini mana yang berpengaruh di antara ibu dan bapak ini okay. untuk memimpin Ya. Rumah tangga ini pemimpin loh Mbak. Iya, iya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi Terima kasih Pak Haji Kadir. Terima kasih kita sudah bisa tangkap pertanyaannya. Silakan uh, dari Uin, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya terima kasih atas kesempatannya uh, Ini ya Pak uh, eh, Namanya dulu siapa? Oh, nama saya Anis, eh, Anis. Uh, Pak Kiai banyak yang beranggapan bahwa pemuda menjadi sumber uh, kerusakan bangsa gitu Nah uh, tanggapan uh, Pak Kiai uh, semua ini yang ada di sini bagaimana dengan anggapan seperti itu Dan pertanyaan kedua tadi kan udah diungkapkan ya berbagai macam teorinya misalnya dari akhlak, akidah dan segala macamnya. Nah, hal yang paling mendasar sekali Uh, kalau tadi kan udah dipaparkan teori-teorinya gitu. Ketika namun ketika kita aplikasikan gitu, jangankan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kadang itu sangat sulit sekali gitu. Nah, mm-hmm. hal hal yang paling mendasar sekali gitu untuk untuk mencapai yang tadi semua eh, tadi sudah dipaparkan itu semua bagaimana? Ya, yeah. terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Herma Pak Hermawan ya di Bandung. Mungkin penjelasan tentang Kurota Ayun kita pending dulu ya Pak ya, Pak yeah. perandai dulu tadi. Yeah. Iya. Supaya dai itu betul-betul menjadi suri tauladan, tidak hanya sekedar uh, menyampaikan pesan saja tanpa ada uh, efek yang berarti terhadap diri pribadinya dai sehingga tidak dicontoh gitu Pak. Ya. uh, <clears throat> jadi dai itu memang pahalanya besar. Hmm. Tapi juga kalau dai ini tidak benar hmm. juga dosanya besar. Iya. Ya. Kaburomakan indallahi antakulu malatakul amat besar dosanya di sisi Allah. Hmm. Orang yang hanya bisa mengatakan tapi tidak bisa hmm. melaksanakan. Tapi dai juga besar pahalanya kalau ada orang mendapat petunjuk gara-gara usaha kita hmm. itu lebih baik daripada dunia dan isinya hmm. pahalanya itu ya kalau ada orang tadinya ya kita mengajak sehingga dia mendapat petunjuk tapi hmm. tidak usaha nah untuk itulah pertama harus sesuai antara kata dengan perbuatan. Ya, harus itu. itu, sesuai. Jadi harus memberi contoh, ya, contoh. Jadi itu keteladanan yang yang yang penting. Jadi sekarang di Indonesia itu kan banyak orang pintar, ya. tapi sedikit orang jujur. Ya. ya. Nah ini para dai inilah kejujuran-kejujuran ini yang harus di, diberikan contoh kepada uh, masyarakat. Hmm. Itu barang barangkali yang pas hmm. dari Pak siapa? dari Pak Hermawan di Bandung. Ya. Kemudian beliau juga minta penjelasan lagi tentang kriteria yang tadi selain kereta ayun ada kriteria yang uh, belum beliau dengar. Ditambah lagi dari Pak Haji Kadir mana yang lebih prioritas dalam membina anak-anak eh, di rumah tangga? Apakah ibu atau bapak yang perannya harus lebih banyak? Silakan. Ya kita sudah tahu ya. Uh, yang pertama itu masalah Qurratu ayun penjelasan yang berikutnya. ayun ya. Kemudian ya, definisi yang lain, kriteria iya, yang lain. Eh, kriteria yang lain. Qurratu. Hmm, jadi itu saya tadi kita sambilan aja hmm. kita. Bak kalau hmm. kita menjabarkan satu persatu itu saja ya. Yang namanya Kuratun ayun, anak yang soleh. Nah, kalau Nabi nyebut dengan kata-kata al-waladu salamatul qalbi, harapan bangsa agama ya. kan. Atau juga sering hadis Nabi itu kita baca wa waladun salihun Hmm. yad'ulah itu kan. Hmm. Itu ada berapa kriteria ya. Lalu nanti bagaimana kita Pak semua masyarakat hmm. Islam itu yang berotak jernih yang masih waras gitu pasti mau jadi kuratun ayun itu ya <laughs> iya, kecuali kalau miring antenanya gitu kan ah, nah itu pasti itu tapi untuk mendudukkan kuratun ayun itu hmm. itu ada tujuh langkah yang harus kita tempuh gitu ini hmm. secara Islam ya, iya. saya baca buku tapi perlu ini sampaikan nggak yang tujuh perlu langkah dong, itu, Pak. itu yang, yang pertama <laughs> ya untuk menciptakan anak yang kuratun ayun itu awalilah hubungan suami istri itu dengan nikah. Hmm. Nah, ini yang penting. Yang kemarin BP4 kita rapat lalu ya. Pak ya. Mm -mm. Nikah. Ini ini bukan kawin. Ya. Nikah. Nah itu. Jadi kalau saya beri urutan begini. Nikah, hamil, hmm. melahirkan. -mm. Jangan terbalik. Hamil, nikah, melahirkan. Ya. Nah, sekarang kan banyak kejadian macam itu. <laughs> ya, malah dikatakan kalau hamil anaknya sebelum menikah kecelakaan. Buru-buru nikah kan gitu kan. <laughs> Nah, kalau dulu kan malu orang tuanya. Ini yang pertama. Sekarang sudah biasa. Nah, ya? sekarang sudah biasa. Nah, yang kedua, uh, suami istri itu sebelum melakukan hubungan suami istri, <clears throat> minimal dia baca basmalah. Hmm. Nah, doanya ada nanti, nah doanya nanti tanya sama Pak Nandi ini, <laughs> ya, kita kan, yeah. kalau tidak hafal kan. Tapi minimal baca basmalah. Siti yeah. Umar Islam itu kan pandai baca basmalah. Kenapa kita suka baca basmalah? ya agar nafsu setannya, hewannya jangan berikut. Mm -mm. Nah itu makanya kalau ada perbuatan anak-anak itu macam-macam perangainya, apa kata orang barangkali bapak ibunya tidak baca basmalah. Gitu. Nah, ya, ah, kan. nah ya, itu betul. Yang ketiga selama anak dalam kandungan, hmm. bapak ibu itu harus berakhlak mulia. Yeah. Nah ini saya kutip pendapat Imam Syafi'i. Hmm. Ya, kan sebagian besar uh, rakyat ini umat Islam di Indonesia ini bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Apa ya. kehebatan Imam Syafi'i itu? Umur 7 tahun hafal Al-Qur'an. Hmm. Ya, umur 14 tahun ya hafal puluh ribu hadis. Nah, di waktu eh, eh, umur 40 tahun itu juga beliau mendapatkan gelar mutahid. Nah, hmm. itu kan hebat itu kan. Ya. Nah, apa Imam Syafi'i itu begini. Dia pernah nih uh, masalah anaknya katanya selama istri beliau hamil, hmm. anak beliau dalam kandungan, hmm. itu beliau minimal menghatam Al-Quran, menamatkan Al-Quran 30 kali. Hmm, Masya Nah, tolong tanya diri kita Bapak Ibu yang Berapa berada di rumah. Quran? Ah, ya. Nah, ya. yang banyak kita katam koran yang banyak. Iya. Ya, itu. Yang didengarin malam nah, ini, ini, ini, ya? ini contoh gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya <laughs> agak panjang ya. Mungkin nah, singkat-singkat aja nggak apa-apa. Iya, ya, yang keempat itu ya uh, bekali anak dengan agama. Hmm. Ya jadi yang tadi walaupun Sini. sudah nikah sudah baca basmalah mm -hmm. sudah berakhlak baik gitu kan nah, tapi kalau agamanya tidak ada mm -hmm. dasar agama itu juga tidak akan bisa menjadi yeah. anak iya. yang baik anak yang kuratun ayun nah, selanjutnya juga eh, modal juga apabila anakmu lahir azankan laki-laki, ikamatkan perempuan. Hmm. Nah, ini ini itilah di para ulama baru ini. Yeah. Tapi ada doanya itu yang paling anu itu kan. Hmm. Nah, itu itulah kalimat tauhid yang pertama ditanamkan seorang bapak kepada ibu uh, kepada anaknya. anaknya. terakhir umur anakmu tujuh hari, hmm. ya eh, akikahkan dia hmm. kan gitu kan gunting rambutnya beri nama dengan yang baik hmm. nah tapi alhamdulillah kan laki-laki dua ekor perempuan satu ekor alhamdulillah ini sudah senang semuanya hmm, hmm. nah tapi yang kunci-kunci tadi itu termasuk menanamkan agama ah, mendidik agama, agama. Hmm. nah itu jangan lepas itu kunci dari ya. dari tujuh gitu. ya. nah bagaimana dengan porsi ibu dan ayah dalam mendidik anak atau dalam mempersiapkan generasi ya secara keseluruhan hmm. itu tanggung jawab adalah orang tua yang laki-laki kan ar-rijalu qawwamu 'alan itu sudah secara kehidupan rumah tangga. Tapi bagaimana punya konteks orang tua yang perempuan itu kan kita tahu yang banyak berhadapan anak itu kan dengan orang tua perempuan. Itu ada sebuah hadis saya temukan hmm. untuk penentu generasi ke depan itu hmm. itu 75% ditentukan oleh hmm. ibu hmm. ya bagaimana anak jadi atau tidak atau jadi apa anaknya ini nanti ibu ini okay. jadi di samping bapak itu harus juga mewarnai ibunya mendidik ibunya juga dulu kalau lemah di segi agama akhlaknya hmm. hmm. nah, ini perlu kita ini kan hmm. nah, tapi sekarang di Indonesia aja kita lihat ibu-ibu hmm. kita kan ya. nah, kan di tangannya itu ya. jadi eh, kedua komponen sama-sama penting keduanya betul okay yang satu menjadi imam, yang satu adalah justru uh, lebih banyak waktunya kepada iya. anak-anak. Yeah. Nah Pak Nandi, pertanyaan dari ya, iya, ada kita... mahasiswa tadi Mbak Anis ya. ya. ada ungkapan pemuda sebagai sumber kerusuhan bangsa. Ya. Ini pemuda ini memang sangat penting ya. Uh, di dalam apa dulu saya waktu di madrasah itu belajar ya Subhanul Yaum Rizal Ya. Pemuda hari ini akan pemimpin masa datang. Ketika Dr. Cipto Kusumo pulang dari Belanda, sekolahnya dulu di Belanda, -hmm. ya itu di hadapan para pemuda dia bicara dalam bahasa ini bahasa Belanda. Belanda. De toekomst kata dia, pon ons land en ons volk lei het and Hmm. And de toekomst pon ons land en ons volk su sonde muhlak temakan. Ya, ada jangan bingung saya terjemahkan ya. <laughs> Jadi nasib bangsa dan negara di masa yang akan datang tergantung kepada pemuda hari ini. Hmm. Kalau pemudanya bobrok, nasi bangsa yang akan datang akan bobrok. Hmm. Tapi kalau pemuda hari ini giat, hmm. ya cemerlang, maka nasi bangsa akan cemerlang, di masa ya. yang datang. Hmm. Nah, ini bagaimana ini antara harus antara teori dan praktek tadi ya. Yeah. Nah, teorinya memang sudah bagus-bagus ya, tapi prakteknya. Hmm. Nah. Jadi saya kasih doanya ya, hmm. kasih doanya nanti ya. Yeah. Tapi juga saya kutip firman Allah, hmm. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Allah tidak akan merubah nasib seorang kecuali orang itu harus merubah nasib hmm. bangsa sendiri. Ya. Jadi memang kita harus optimis, kita harus bekerja. Bekerja itu adalah ibadah juga dalam Islam. Ya. Jadi ojo meneng baik bahasa Jawanya? Ulas cicing wae. Ah, ulas cicing gitu. wae. Jangan diam saja. Kalau bahasa Padangnya ya. apa Apa dak iko? Harus bergerak lah ya, bergerak kajo ya dak, harus kajo Harus giat kajo Ya. Jangan lemah keyakinan kita, tapi optimis. Ya ya di tangan pemuda lah nasib bangsa dan negara itu. Pemuda maju hari ini, insya Allah cemerlang nasib bangsa. Tapi kalau pemudanya santai-santai sekarang, iya masa depan narkoba, AIDS, ya kemudian hanya eh, pesta-pesta, ya atau Hanya duduk-duduk saja di pinggir gang, di muka gang, di ya, ya di pinggir gang. <laughs> Iya, Ada perempuan baik. lewat digodain, uh. cewek nih ya, padahal udah benar perempuan, <laughs> ya. Baik baik. Ya itu. Uh. Pak oh, nanti sayang sekali nih waktunya habis. Yeah. Sayang sekali ya Pak oh, iya. Goodwill yeah. ya nggak terasa ya kita punya waktu sangat uh, padahal panjang tetapi terasa singkat karena memang pasti akan selalu banyak sekali yang akan dibahas. Apalagi kalau berbicara tentang masalah pemuda luar biasa ini adalah eh, tugas-tugas uh, para uh, tokoh-tokoh seperti Pak Gudwil, Pak Nandi yang juga harus memberikan semangat yang kuat kepada kaum muda bahwa tadi pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Jadi di tangan pemuda lah Eh, masa depan bangsa itu akan maju atau justru malah terpuruk. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari para pemuda yang bisa memberikan semangat kebaikan kepada sekitar yang tentunya tadi ada ayat Allah yang mengatakan jika kita tidak bisa merubah sendiri bagaimana uh, uh, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Justru ada kitalah doanya, yang doanya, apa lupa. apa doanya? Doanya Allahumma paksakan. <laughs> Allah memaksakan. Baik, terima kasih pemirsa sudah tuntas perjumpaan kita. Rupanya doanya Allah memaksakan. Sampai jumpa dan mohon maaf. Eh, Ilal qaufi amadillah. walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs>